Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti. قتل الإنسان ما أكفره Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره Kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. ثم إذا شاء أنشره Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. كلا لما يقض ما أمره Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan, serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. فإذا جاءت الصاخة Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, يوم يفر المرء من أخيه pada hari itu manusia lari dari saudaranya وأمه وأبيه dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.